Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah usul fikih wa qawaidih. Kita sekarang masih berada pada kaidah yang sangat besar yaitu tentang bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas dua perkara, yaitu apa? Jalbul manafi' au daf'il madar. Mendatangkan manfaat atau menolak apa? bahaya atau petaka. Na'am barakallahu fikum. Dalam pantunnya yang kemarin nomor 10 itu, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al mengatakan apa? Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar. Mudah nih ya. Mudah sekali dihafal, bagus sekali lafadznya ini. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syar'i anhum wad-darar. Wal intifa'i syarri anhum wad-darar. Naam, masyaallah. Kita lanjutkan halaman yang ke 55 itu, perhatikan halaman 55 itu. Ilqa'u ma yu'dhi fi turuqat. Ewa. Yaitu <clears throat> termasuk perkara yang membahayakan juga meletakkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan. Apa contohnya? Min syaukin berupa duri, au masamir atau paku, au zujaj atau kaca, au kusur mauzin atau kulit pisang. Kulit pisang juga masuk ya, karena biasanya kalau orang injak itu kalau pas itu peleset itu, terpeleset. Au ghairu, au ghairihi atau yang selainnya. Haramun ini kata beliau. Jadi meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan, baik berupa duri, paku, kaca, kulit pisang atau yang selainnya haramun hukumnya adalah haram. Hatta inal ulama rahimahumullah qalu sampai sampai para ulama rahimahumullah mereka mengatakan lau wudi'a nah lau wad'a qusura bitikhin au mauzin au ma asbah dzalik thumma athara bihi insanun fatalifa fa alaihi dhamanuhu masyaallah. Sampai sampai para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang meletakkan kulit bitih, kulit semangka, itu juga bisa melesetkan kan? kulit semangka atau kulit pisang atau yang semisal itu kemudian ada orang lewat terpleset dan dia pun apa jatuh kemudian sakit misalkan faalehi domanu maka orang tersebut wajib bertanggung jawab amnon dia sengaja ada orang lewat itu dia lemparkan kulit apa pisang melemparkan nah, kulit semangka ternyata orang terpleset patah tangannya tanggung jawab dia tanggung jawab semua operasional ya ketika di rumah sakit tersebut karena dia yang membuat itu loh nah ini menunjukkan bahwasannya apa benar-benar agama ini untuk apa darul mafasid menghilangkan kerusakan kita lihat sini ai tajibu alaihi adiyah, masya Allah. wajib bagi orang tersebut bayar dia denda kamilatan secara sempurna wal kafarah dan juga bahkan kafarah wa idza asara bihi hayawanun kal ba'ir masalan wa kasara Ternyata apa? Yang lewat bukan manusia, onta. Tapi sengaja orang ini, si A ini sengaja naruh apa? Kulit semangka atau kulit pisang di tengah jalan. Yang lewat bukan manusia, onta. Ontanya lewat, kepleset ontanya. Jatuh, patah tulangnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti tanggung jawab enggak yang lemparan itu? Tanggung jawab juga kita lihat ini. Fa alaihi dhamanu hadzal ba'ir, maka wajib dia bertanggung jawab terhadap apa? Onta tersebut. Paham ya? Ya wajib nanti di, ketika dibawa ke rumah sakit ontanya, nah barakallahu fikum kemudian diobati, ada kan rumah sakit hewan? Ada. Nah barakallahu fikum kemudian tanggung jawabnya ya orang tadi itu yang yang apa yang meletakkan kulit semangka atau kulit pisang tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya harus ini. Li'anna ad-darara mamnu'un syar'an karena doror ini perkara yang membahayakan secara syariat dilarang. Paham belum? Ya na'am. Contohnya gini. Antum bikin jebakan Tujuan antum menjebak tikus gitu loh. Paham ya? Jebak tikus, tapi meletakkannya jebakan tersebut di tengah jalan. Paham ya? Akhirnya ada orang lewat malah yang kejebak kaki orang. Paham ya? Di situ juga tidak dibenarkan karena jebak tikus aslinya tidak tidak tengah jalan. Paham ya? Sehingga di situ nanti kalau misalnya ada yang kena, itu dia dituntut tanggung jawab. Paham ya? Karena bukan tempatnya dia jebak itu loh. Paham belum? Seperti halnya ketika kamu bikin sumur, Antum bikin sumur di tengah jalan. Ada orang lewat lewat naik mobil nyemplung sumur itu masuk sumur. Tanggung jawab enggak handala? Tanggung jawab. Tapi kalau antum bikin sumur di sawah antum, antum punya sawah gitu bikin sumur situ, ada orang lagi nyari apa barakallahu fikum itu apa namanya itu? telur ngangkrang itu misalkan atau yang semisalnya, dia kan lihat atas terus ini, fokus. Ternyata dia masuk sumur. Nah, nanti yang punya sumur tanggung jawab enggak? Enggak tanggung jawab karena di sawah dia sendiri. Itu semuanya perhatikan dan kita lewati semuanya ya. Nah, berikutnya. Lau an syakhsan bana ila janbika baitan. Ada orang bangun rumah di sisimu. Kamu punya rumah, tiba-tiba ada orang baru bangun rumah di samping rumahmu. Wa ja'ala lahu furujatin yakshifna baitak. Ternyata orang ini bikin rumah ada lubang-lubangnya yang lubang itu dengan lubang itu nampak rumahmu gitu loh. Jadi rumahnya tingkat lah tanah tingkat atau enggak tingkat tapi bikin jendela jendela itu menghadap rumah kita itu loh, paham ya akhirnya semua istri dalam rumah itu kelihatan nah, istri anak perempuan ketika di halaman rumah kelihatan di rumah tadi itu paham ya nah seperti itu bagaimana fahadat doror ini bahaya karena apa karena nanti kan nampak keluarga kita gitu loh li'annahu sayamna'uka min kamal istimta' bil bait karena akan menghalang-halangi dirimu untuk apa untuk Nah, bersenang-senang di dalam rumah karena nampak malu, ya enggak? Antum taruhnya gini, taruhlah. Nah, halaman rumah antum, awal mulanya enggak ada rumah. Tanah di depan rumah antum itu diberi sama orang, dibangun rumah situ. Rumahnya menghadap ke halaman yang biasanya anak-anak bermain situ, istri juga di situ, anak perempuan juga di situ. Sendelanya mengarah ke situ. Otomatis kan gerak-gerik yang biasanya kita lakukan malu kalau dilihat. Nah, itu maksudnya. Nah, termasuk adab di dalam bangun rumah itu kalau posisi rumahnya itu berdekatan, jendelanya jangan dihadapkan ke rumah tetangga tadi itu. Upayakan jendelanya itu menghadapnya ke dihadapkan ke arah yang tidak ada rumah sebelahnya. Itu lebih aman. Atau jendelanya tinggi. Tinggi yang orang itu kalau misalkan nengok nggak kelihatan bawah. Antum lihat di Arab sana, di Arab sana nggak ada yang namanya rumah berdekatan dengan jendelanya berhadapan itu nggak ada. Oh ya, dalam artian jarang sekali jumpai karena mereka paham. Kalau jendela berhadapan itu kalau jendela dibuka kelihatan yang rumah sebelahnya gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, ya nanti saksikan aja kalau muka Arab sana, ke Yaman atau misalnya, rumah itu biasanya tinggi, jendelanya tinggi-tinggi. Jendelanya itu tinggi-tinggi di atas kepala itu jendelanya. Kalau misalkan buka ya pakai kayak alat bantu itu ya, kayu itu di muka alat jendela gini. Karena tujuannya tadi itu biar nampak bawahnya. Karena tingkat sana walaupun terbuat dari tanah, eh, tembok-temboknya terbuat dari tanah tapi tingkat. Rumah Yaman seperti itu. Tingkat pertama itu tebalnya ini pertama ya, tebalnya itu kurang lebih satu meter setengah tebalnya ini. Dibangun tinggi satu meter. Didiamkan selama satu pekan dulu. Pukul-pukul, muter gini. Satu pekan selesai, bangun lagi atasnya. Paham ya? Selesai satu meter, dipukul-pukul lagi. Satu pekan dulu. Sampai tingkat itu. Masya Allah kuatnya bukan main. Karena hujannya sana mungkin setahun cuma dua kali. Paham ya? Setahun dua kali Nah, barakallahu sehingga kuat sekali. Nah, itu malah peluru itu nggak tembus itu loh. Tanah itu kalau peluru masuk itu nggak langsung tembus tapi malah itu, Pak, berdiri di situ tengah-tengah itu. Tapi kalau yang batako-batako seperti ini, batu bata seperti ini sekali hantam hancur. Itu yang sudah kita saksikan ya. Sekedar selingan saja maksudnya. Nah, kalau bikin rumah bertetanggaan upayakan jendela itu tidak menghadap ke pintu rumah tetangga tadi itu. Paham ya? Sehingga kita tenang. Kita lihat, la tastati an takhruj an-nisa ilal fina. Ini. Yang para wanita tidak mampu keluar ke halaman. Fina itu halaman rumah. Amamal bait, halaman rumah itu fina namanya. Paham ya? Ya, jadi karena kenapa kok enggak mampu? Lah karena nampak. Nah, dia bikin jendela mengarah ke halaman rumah. Nah, istri anak perempuan mau ke situ kan enggak leluasa, gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau antum melihat di zaman sana, mesti halaman rumah itu dipagarin. Kalau di tempat kita kan biasa, los gitu ya, nggak ada pagar, pagarin tinggi-tinggi itu. Karena wanita-wanita mereka itu kalau pas keluar dari situ ya nggak pakai cadar itu loh. Di halaman itu sehingga leluasa karena kan terpagari. Tapi kalau rumah-rumah kita biasanya kan langsung los gitu ya. Kalau di Yaman sana tidak. Nah, kalau fikum. Nah, antum nengok ke nengok misalkan nengok ke jendela misalkan kok tahu, hati-hati. Mainnya sudah bukan tangan lagi, aka. Paham ya? Mainnya aka. Jadi kalau antum di sana misalkan ada kebun, kebun anggur ini pengalaman aja kebun anggur pagarnya itu tinggi tinggi segini antum jangan nyoba-nyoba nengok ke situ situ banyak perempuan itu dalam itu. perempuan ya tadarin dibuka mereka lagi apa istilahnya ada manen anggur ada kerja di situ mereka dah yakin nggak ada yang lihat itu loh karena memang mereka nggak ada yang berani aslinya yang biasanya berani melihat itu karena nggak tahu pengalaman nggak tahu juga karena situ orang ajam orang ajam itu ada orang Indonesia ada orang Prancis orang Amerika itu nggak tahu ada di situ dia nengok langsung dikokang kokangnya kakaknya itu. Kakaknya dikokang ini man gitu. Marah mereka karena ketemburuannya kuat sekali gitu loh. Nah, paham ya? Itu sekedar gambaran. Nanti kalau anda punya aman jangan macam-macam ada kebun-kebun, kebun anggur ya biarin aja, nggak usah nengok ke situ. Karena perempuan ke situ dalam itu. Allah musta'an. Ini sekedar apa? Selingan. Masuk kepada pembahasan kita lagi, yaitu bahwasannya apa? Yang seperti itu keadaannya wala satu insan an ya'mal asya' fi baitih seseorang nggak mampu mengerjakan pekerjaan rumah kalau nampak dari luar tadi, nampak dari rumah sebelah tadi. Mimma la an yuttali 'alaiha annas. Ya Ya itu dari perbuatan yang apa? Dia nggak ingin kalau nampak eh, nampak padanya manusia. Contohnya dari itu, biasanya depan rumah ada jemuran, eh, ternyata depannya ada orang bangun rumah. Bangun rumah jendelanya diarah diarah ke jemuran. Akhirnya kan ya, ibu kita, istri kita, anak perempuan kita mau jemur kan agak enggak enak gitu loh karena kelihatan di jendela situ gitu loh maksudnya itu. Kita lihat fayumna min hadil furujat illa an yaj'al hailan yamna minal musyarafah. Artinya apa? Maka lubang-lubang ini dihalang-halangi. Jangan dikasih lubang, Pak. Paham ya? Kecuali kalau ada hail pembatas. Yang pembatas itu menghalang-halangi untuk nampak gitu loh. Jadi kalau ada pembatas yang dengan pembatas itu enggak nampak ai al-ittila' ala zarih maksudnya nampak nah barakallahu fikum dengan penghalang yang apa yang membuat tidak nampak tetangganya silahkan tapi kalau enggak ada penghalang jangan jangan dikasih lubang-lubang maksudnya ini adab di dalam bangun rumah bertetanggaan itu upayakan jendelanya jangan mengarah ke rumah tetangga kita jendelanya ditaruh di atas bagian atas sehingga enggak nampak atau diarahkan ke arah yang lain mohon salah nih ya. Naam. Wa bina'an 'ala dzalik qala ulama rahimahumullah yalzam al-'ala sutratun tamna' al asfal masyaallah. Kata beliau, dibangun di atas ucapan ini berkata para ulama di atas pembahasan ini para ulama mengatakan yalzam al-'ala wajib orang yang rumahnya di atas sutratun. Nah, wajib ada sutrah penghalang tamna yang menghalang-halangi al asfal, yang menghalang-halangi agar bawah itu enggak kelihatan. Paham belum? Nah, karena biasanya orang bangun rumah tingkat itu ya. Ewa, eh, itu upayakan posisinya apa tadi? Yang bagian atas itu jangan bikin jendela yang bawahnya rumah orang itu nampak itu jangan. Jendelanya diarahkan ke arah yang lain. Paham belum? Kalau enggak tingkat ya sama aja. Jangan atau bikin jendela diarahkan ke menghadap ke arah nah barakallahu fik misalkan apa? Nah, halaman orang tersebut atau tempat jemuran pakaian misalkan. Kalaupun bikin jendela lebih di atasnya. Atas kepala lah taruhlah gitu. Lihat di sini. Kecuali ada apa tadi? Kecuali ada sitter, ada sutrah penghalang, gorden atau yang semisalnya. Nah, tapi yang tentunya aman. Hatta wa illam yakun illa janbih, walaupun rumahnya itu enggak ada di sisinya. Madama musyrifan alaih selama masih nampak. Nah, barakallahu fikum. Ma musyrifan alaih selama masih nampak bisa dilihat. Wa hatta law furida anna nidam la yamna' dzalik. Walaupun peraturan undang-undang dasarnya di situ enggak ada larangan, fa inna syar'a yamna'u tapi syariatnya melarang. Kenapa kalau syariat melarang? Untuk menghilangkan doror tadi itu. Coba kalau misalkan antum punya istri, punya anak perempuan, bercadar, ya enggak? Kemudian ketika di halaman rumah atau istilahnya lagi jemur baju dilihat orang, kira-kira malu enggak? Malu enggak kira-kira? Malu. Paham ya? Ada kecemburuan. Nah itu fungsinya itu tujuannya. Oleh karena itu sengaja jendela atau lubang-lubang rumah tetangga tadi itu upayakan tidak menghadap ke rumah yang sebelahnya. Tujuannya tadi itu untuk melindungi kehormatan tadi itu. Naam. Wala yahillu ahadin an yastamila nizam diddu. Nah, barakallahu fikum didda ahadin fi ma yukhalif syariah. Enggak halal bagi seorang menggunakan nizam apa nizam undang-undang peraturan. Yang itu undang-undang atau peraturan tersebut nah melawan daripada apa? Nah, barakallahu fikum eh, eh, melawan eh, daripada apa yang menyelisih syariat. Paham ya? Nah, jadi enggak diperbolehkan seseorang untuk menggunakan suatu undang-undang dalam rangka untuk melawan orang lain untuk menyelisih syariat. Fakullu nidhamin yukhalifus syariah fahuwa nidhamun batil. Maka setiap peraturan yang menyelisih syariat itu adalah peraturan undang-undang yang batil. Qala Allah Ta'ala wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan tidak ada lagi yang lebih bagus, eh? Nah, hukumnya ketetapannya kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala di kaum yuqinun bagi orang-orang yang yakin. Karena anna darara marfu' wa madfu'un fi ma bainan nas. Sebagaimana darar perkara yang membahayakan itu marfu' dihilangkan, madfu' ditolak di antara manusia, fa huwa aidan madfu'un wa marfu'un fi ma yata'allaq bi haqqir Rabbi azza wa jalla. Sama juga. Yang nama semua perkara yang berbahaya itu juga ditolak, dihilangkan walaupun berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Faham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, Lau anna insanan, lau anna insana yatadarrar min istimalil ma' fi Ini penting juga ini. Kalau seandainya ada orang merasa bahaya dirinya kalau menggunakan air untuk bersuci. Air banyak melimpah, tapi kalau dia menggunakan air, misalkan dia apa? Sakit apa istilahnya itu kusta. Tahu sakit kusta ya? Sakit kusta dah parah ini ya. Jadi kalau misalkan kena air langsung patah jari jemarinya misalkan. Paham ya? Intinya bahaya sekali. Dia nggak mampu menggunakan air ketika bersuci. Naqulahu tayammam. Kita katakan kepada orang tersebut, bertayamumlah kamu. Wujuban wa laysa rukhsatan. Bukan keringanan lagi, wajib tayamum. Li'anna ad-darara mannu'an syar'an. Karena yang namanya perkara yang membahayakan itu dilarang secara syariat. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri diri kalian karena sungguhnya Allah taala zat yang maha penyayang terhadap kalian wa hadhil ayatu istadalla biha Amr bin Ibn As anhu ayat ini sahabat yang mulia Amr bin As anhu berdalilkan hina tayammama minal janabah wa lam yaktasil saat itu ketika bertayamum karena sebabnya mandi junub mandi janabah dan nah, sebabnya karena janabah karena junub dalam keadaan tidak mandi paham belum jadi ketika antum junub seharusnya kan mandi tapi kalau nggak mampu menggunakan air boleh bertayamum. Nah, tayamumnya kalau junub bagaimana caranya tayamumnya? Eh? Kan tayamum untuk jelas. Tayamum untuk jelasnya, jelas enggak? Jelas. Lah kalau antum tayamum untuk pengganti mandi janabah bagaimana caranya? Gulung-gulungkan ke lantai itu ke, ke misalkan ada debu yang kering kemudian antum eh, mukulkan kedua telapak tangan begini Mas antum gulung-gulung ke situ atau gimana? Atau bagaimana? Coba. Hmm? Kan penting juga kan suatu ketika musim dingin, air banyak melimpah Paham ya? Musim dingin, air banyak melimpah dan ada tanah kering di situ, debu banyak, debu di situ. Enggak mampu menggunakan air antum nah, posisinya junub gitu loh. Mini basah atau yang semisalnya. Nah, antum harus wajib mandi mandi janabah, enggak mampu menggunakan air. Diperintahkan untuk apa tadi? Tayamum. Nah, tayamumnya bagaimana hantola, Eh? Wallah alam atau enggak tahu? Eh, gimana tayamumnya? Eh, barakallahu fikum Yusuf. Gulung-gulung ke perlu enggak gulung ke tanah gitu? atau ngambil debu di usap-usap gini atau bagaimana? Ini mana? Ini. Hah? Atau tayamum seperti biasanya? Hah? Tayamum sama nggak Tayamum untuk wudhu dengan tayamum untuk janabah itu sama nggak bentuknya? Sama, jangan bingung. Paham ya? Dulu pernah ada salah satu sahabat yang dia itu tayamumnya keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dia malah gulung-gulungkan badannya ke tanah. Nah, eh, Rasulullah mengatakan inna mayakfika an tadriba biyadaika yadaika Kata Cukup bagimu sebenarnya itu memukulkan kedua telapak tanganmu seperti ini. Diangkat kalau tebal debunya di gini kan atau tiup. Paham ya? Setelah itu nanti boleh ini dulu. Boleh tangan. Atau tangan dulu baru ini. Gini perlu enggak gini? Perlu enggak? Atau gini? Perlu enggak? Enggak itu macam itu ada macam? Kasih ini. Berapa kali Abdullah? Sekali cukup atau tiga kali? Sekali aja. Paham ya? Tayamum seperti itu. Cuman niatnya yang berbeda. Wahana niat mari junub dengan tayamum selesai. Jadi jangan sampai gulung-gulungan ke tanah gitu, malah nanti malah kotor semuanya. Nah, kita lihat sini. Ini kisahnya adalah apa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berdalilkan dengan hadis tadi itu, dengan ayat tadi itu barakallahu fikum. Bukan Abdullah ya, Amr bin As radhiyallahu anhu berdalilkan dengan ayat tadi itu ketika beliau tanya mum dari apa? Sebabnya karena mandi junub. Sebabnya karena apa? Janabah. Walam yaktasil. Dalam keadaan dia tidak mandi. Li'anna lailata kanat baridatan. Saat itu malamnya benar-benar dingin. Wa khafa 'ala dan khawatir kalau na barakallahu fikum nam ada bahaya menimpa dirinya. Wastadalla bihadil ayah. Akhirnya beliau berdalilkan dengan ayat ini. Wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik fadhahika ikraran lahu ala dzalik. Akhirnya ukhbar ya. Nah, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik atau dia kembali ke Amr bin As berarti akhbaran nabiyya. Apanya? Wa akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidzalik kemudian Amr bin As mengkabarkan tentang perbuatan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa karena apa? Dalam keadaan mengakui dan menetapkan perbuatan tersebut boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Lau qala qailun kalau seandainya ada orang berkata, "Ana idza sajadtu tadarrartu li'annani ajraitu amaliyatan jarahiyatan fi aini." madza naqulu lahu? Masyaallah ini. Contohnya sekarang, kalau ada yang mengatakan, "Aku kalau sujud itu akan menimbulkan bahaya." Kenapa? Karena aku habis mengalami ajra itu mengalami Nam amaliyah, operasi. Ya, mengalami nah barakallahu fikum barusan operasi pada bagian mata. Apa yang harus kita katakan kepada orang tersebut? Al jawab naqulahu la tasjud, jangan kamu sujud. Yajibu antumi imaan. Wajib kamu apa? Mengisyaratkan dengan suatu isyarat. Jadi ketika sujud enggak perlu sujud. Isyarat aja seakan-akan antum sujud. Paham ya? Naam, seperti itu. Mahum insyaallah. Ewa. anna darara muntafin syaraan karena yang namanya perkara yang membahayakan itu ditiadakan secara syariat. Hada aslun usulil Islam. Ini adalah salah satu dasar pokok dari dasar-dasar pondasi agama Islam, annahu ja'a jalbil masalih wa daf'il madar. Bahwasanya agama Islam ini datang untuk mendatangkan manfaat dan juga menghilangkan atau menolak bahaya wa annahu ja'al sa'atil bashar wa intifa'i syar'i anhum wad darar. Na'am barakallahu fikum berarti sudah kita selesaikan. Nah, pembahasan yang pertama pantunnya itu kalau mudah antum hafal, kalau pas sulit ditinggalkan enggak masalah. Ini mudah sekali kan? Ad-dinu ja'a lis-sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad darar. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.